E, eh, sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang kiranya perlu untuk disampaikan terlebih dahulu, yaitu e, saya berencana untuk mengadakan ujian setelah Ad-Darsul Ashir ini. E, sudah lewat 10 pelajaran Sebelum kita masuk ke ad darsul Hadi Asyar, sebelum kita masuk ke pelajaran yang ke-11, terlebih dahulu kita akan ada semacam uh, ulangan atau latihan sebagai merojah. Sehingga bagi Juan dan akhwat di rumah maupun dimanapun antum berada, uh, untuk mempersiapkan diri, merojah kembali apa yang sudah kita pelajari dan uh, mudah-mudahan bisa kita laksanakan pada uh, dua pekan ke, ke depan setelah kita menyelesaikan ad-darsul asyir insyaallah. Kemudian yang kedua uh, <coughs> tidak uh, lupa kita terus mengingatkan kepada ikhwan dan akhwat fillah azakumullah bahwa uh, pentingnya untuk memurnikan kembali niat kita dalam mempelajari bahasa Arab ini yaitu uh, tidaklah kita niatkan uh, kecuali hanya ingin mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Eh, dan kita berusaha agar uh, mudah-mudahan bahasa Arab yang kita pelajari ini memudahkan kita dalam uh, melaksanakan berbagai kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim. Di antaranya mudah-mudahan akan lebih bisa membantu kita dalam memahami dan mentadaburi Al-Qur'anul Karim dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga bisa membantu kita untuk lebih khusyuk dalam salat misalnya dan eh, pada umumnya kita eh, mengharapkan dari pelajaran bahasa Arab ini agar adalah agar kita memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Eh, Alhamdulillah pada malam ini kita ditemani beberapa ikhwan di studio. Kita sambut terlebih dahulu. Kebahalakum ya ikhwan. Alhamdulillah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Taib, kita masuk ke Ad-Darsul Ashir. Ad-Darsul Ashir ada pada halaman تسعة وستون الدرس العاشر في صفحة تسعة وستون رأيتم يا إخوان نعم نعم آه، استعدوا بالقلم وبآلة الكتابة لعل فيه هناك فائدة ممكن أن يكتب ويكون مهما لكم Persiapkan terlebih dahulu alat tulis Eh, pensil atau pulpen kiranya ada yang perlu dicatat baik uh, harokat atau makna dari kata yang bisa jadi mungkin akan banyak kita temukan kata-kata baru pada Ad-Darsul Ashir ini. Dan Alhamdulillah uh, dialognya tidak panjang, hanya satu halaman lebih. Uh, dan kalau kita lihat latihan juga tidak banyak. Biasanya ada sampai belasan latihan tapi untuk Rasul Asyri ini antum lihat sampai pada halaman atau pada latihan ke-9 saja. Hmm. Raitum? Hmm. Nah. Lihat halaman salah satu Wasabaun, halaman 73. Uh, eh, hanya pada sampai latihan ke-9. Mudah-mudahan uh, dua atau tiga pertemuan kita dapat selesaikan. Kemudian setelah itu insya Allah uh, eh, kita ada semacam ujian atau latihan sebagai pengulangan dari apa yang sudah kita pelajari. Ya. Taib nabda' نعم أنا أقرأ آه، النص استمعوا جيدا <coughs> أنا باشا dialognya استمعوا جيدا dengarkan baik-baik ذهب زكريا لزيارة حامد بعد صلاة الفجر ذهب زكريا لزيارة حامد بعد صلاة الفجر ولكنه ما وجده في البيت فقال لابنه موسى أين أبوك Musa yaqul antum lihat di sini ada dialog antara Musa dengan Zakaria. Kita sebutkan sekali saja kemudian setelah itu kita tidak sebutkan lagi nama-namanya. Dimulai di sini eh, dengan jawaban dari Musa ketika ditanya oleh Zakaria, "Aina abuka?" Musa menjawab, "Dhahaba ila suqi." Dhahaba ila suqi. Kemudian Zakaria menjawab e, memberi pertanyaan lagi. Ayadhabu ila suqi kulli yawmin? Ayadhabu ila suqi kulli yawm? Naam. Yadhabu daiman ila suqi ba'da salatil fajri. Naam. Yadhabu daiman ila suqi ba'da salatil fajri. Sampai sini ikhwan ada kalimat baru yang ada atau kata kosakata yang baru? Tidak ada. Yabdu annahu ghairu mawjud. Sepertinya tidak ada di sini. Nah, alhamdulillah. Mata yarji'u min as-suq? Zakaria bertanya kembali kepada Musa. Mata yarji'u min as-suq? Yarji'u fi as-sa'ati as-sabi'ati wa ahyanan fi as-sa'ati ath-thaminah. ماذا يفعل في البيت ماذا يفعل في البيت يقرأ الصحف ويسمع الأخبار من الإذاعة يقرأ الصحف ويسمع الأخبار من الإذاعة متى يذهب إلى المصنع متى يذهب إلى المصنع يذهب في الساعة التاسعة والنصف يذهب في الساعة التاسعة والنصف ومتى يرجع من هناك ومتى يرجع من هناك يرجع في الساعة الواحدة والنصف أو الثانية يرجع في الساعة الواحدة والنصف أو الثانية أيذهب إلى المصنع مرة أخرى بعد الظهر أيذهب إلى المصنع مرة أخرى بعد الظهر لا أنتم بارك يا إخوان halamannya لا لا يذهب بعد الظهر لا لا يذهب بعد الظهر يجلس هنا في مكتبه بعد صلاة العصر يجلس هنا في مكتبه بعد صلاة العصر كم عاملا يعمل في مصنعكم كم عاملا يعمل في مصنعكم مصنعنا ليس بكبير مصنعنا ليس بكبير يعمل فيه مئة وخمسة وعشرون عاملا مئة وخمسة وعشرون عاملا ومهندسان الساعة الآن التاسعة إلا ربعا وما رجع أبوك الساعة الآن التاسعة إلا ربعا وما رجع أبوك لعله يرجع اليوم متأخرا لعله يرجع اليوم متأخرا نعم آه، الحمد لله انتهينا من قراءة النص آه، هل وجدتم في هذا الحوار يا إخوان كلمة غريبة أو كلمة جديدة Apakah antum temukan di dialog ini ada kata yang baru? Ahyanan uh, diddu daiman. Ziddu da'iman. Lawan kata dari kalimat da'iman. Mana da'iman? Selalu. Selalu atau sering, senantiasa. Kalau ahyanan berarti Jarang. kadang-kadang, jarang. Nah, ahsanta ya. akhi. ثم ماذا؟ التاسعة إلا ربعا التاسعة إلا ربعا إن شاء الله سنشرح عنه في موضعه إن شاء الله نقرأ الآن kita baca sekali lagi lalu kita terjemahkan sama-sama nah أنا أريد أن يساعدني أخ أبو مريم من فضلك يا أبو مريم اقرأ النص ثم ترجمه كلمة كلمة لا تسرع في القراءة تمهل قليلا واشرح الكلمات نعم ذهب زكريا لزيارة حامد بعد صلاة الفجر نعم Zakaria pergi untuk men- mengunjungi Hamid كلمة كلمة يا أخي ذهب زكريا زكريا Zahaba Zakaria, Zakaria pergi liziarati untuk mengunjungi Hamid pada solatil fajri setelah solat subuh. Ahsant. Walakinnahu akan tapi dia mawajadahu tidak mendapatkannya. Nah. Fil baiti di rumah. Faqala libanihi Musa maka dia berkata kepada anaknya Musa. Mana qail huna? Siapa yang berkata di sini? Zakaria. Zakaria berkata kepada Musa. Man man Musa hada? Anaknya Zakaria. Anaknya man? Uh, anaknya Hamid. Anaknya Hamid. Nah. Nah. nah. Aina abuka? Di manakah bapakmu? Nah, uh, jadi ini ini semacam uh, pembukaan uh, menceritakan bagaimana latar belakang ceritanya. Jadi di sini ceritanya bagaimana, Khan? Zakaria, uh, Zakaria pergi untuk mengunjungi Hamid. Nah. Setelah salat asar. Setelah salat, salat fajar. Salat subuh. Setelah salat eh, subuh. Salat fajar. Nah. nah. Akan tapi akan tapi tidak mendapatkan nah, nah, Hamid di rumahnya. Yang ada hanya anaknya. Nah, kemudian Zakaria berkata kepada Musa, "Aina abuka?" Di manakah? Di mana? Nah, fadhal istamir. Musa zaba ila suqi. Nah. Beliau pergi ke pasar. Nah. Zakaria Ayadhabu ila suqi kulla yaumin? habu. apakah beliau pergi ila suqi ke pasar kulla yaumin setiap hari? Nah. Musa, sepertinya, sepertinya kerja di pasar atau bagaimana? Nah, pergi ke Nah, terus. Naam. Iya. Yadhabu daiman ila suqi ba'da salatil fajri. Yadhabu, beliau pergi daiman selalu uh, setiap hari ila suqi ke pasar ba'da salatil fajri setelah salat subuh Masya Allah nah Zakaria mata yarji'u minas suqi nah mata kapan yarji'u beliau kembali minas suqi dari pasar nah Musa yarji'u fis sa'ati sabi'ati nah beliau kembali uh, jam, ah, pada jam pada jam 7 as-sabi'ah 7 nah wahyanan dan kadang-kadang fisaati -kadang, ats pada jam delapan. nah di sini antum lihat ya ikhwan uh, untuk jam uh, dia tidak menggunakan uh, angka biasa kalau angka biasa digunakan maka bagaimana maka as-sab'ah kalau angka biasa maka kita gunakan kalimat sabah atau samania. Tapi di sini karena jam dia menggunakan e, nomor urut. Nomor yang menunjukkan urutan. As-sabi'ah yang ketujuh. As-saminah yang kedelapan. Jadi ketika diletakkan kalimat as-sa'ah, as maksudnya adalah jam tujuh. As-sa'ah, as artinya jam delapan. Nah, kita akan bahas nanti insya Allah pada eh, akhir ini kita akan bahas bagaimana jam-jam yang lainnya dari 1 sampai jam 12. Nah, fadl. Zakaria <clears throat> Mada yaf'alu fil baiti Mada yaf'alu Apa yang beliau lakukan Fil baiti Di rumah Nah, Musa Yaqra'u suhufa شكرا لك جزاك الله خير شكرا نقسم القراءة إلى ثلاثة أشخاص أحسنت جزاك الله خير يا أبو مريم والآن أبو أبو من أنت؟ أنا نسيت عبد الله. اسمك أبو عبد الله في المستقبل إن شاء الله أبو عبد الله Yaqra'u Ustaz نعم Yaqra'us suhufa. Musa Yaqra'us suhufa Dia mem Ayah saya membaca Nah. mushaf wa yasma'ul al wa yasma'ul akhbar dan mendengar berita Ya. minal idaati dari radio. Ahsan dari siaran radio. Ahsan. Zakaria Mata yadhabu kapan ayahmu pergi ila masna'i? Ilal ilal masna'i. Ke pabrik. Nah, kapan ayahmu pergi ke pabrik? pabrik. Nah. Yadhabu ayah saya pergi fis saati tasiati wan nisfi pada jam 9 wan dan 9 lewat jam 9 lewat 30, 30 menit. Nah, menit. nisfi artinya setengah. Jam 9 uh, eh, lewat setengah jam maksudnya begitu. Nah. Iya. Fadal. Zakaria. Wa mata dan kapan jarji'u min hunaka dia kembali dari sana dari hmm. uh, Sana di sini adalah mas, artinya masna. Eh, Al masna, pabrik. Ahsant. Musa yarji'u dia kembali fi sa'atil wahidati wan nisfi awis tsaniyati. Nah. Pada jam beliau kembali beliau kembali pada jam 1 nah. lewat 30, 30 menit nah. atau jam 2. Nah. nah awis atau jam 2 ahsant Zakaria habu, ayat habu. apakah dia pergi ila masna'i ke pabrik Marwatan ukhra sekali lagi ba'da zuhri setelah salat zuhur Ahsan, yakfi syukran lahi jazakallahu khair nah fadhal ya Aba Zuhri Musa la la yadhhabu ba'da zuhri يجلس هنا في مكتبة بعد صلاة العصر في مكتبه يجلس هنا في مكتبه بعد صلاة العصر نعم كم عاملا لا tidak لا يذهب بعد الظهر beliau tidak pergi بعد zuhri setelah salat zuhur نعم yajlisu huna beliau duduk di sini fi maktabihi di perpustakaannya. Al-Maktab, nah. Al-Maktab huna maksudnya adalah di, di meja uh, di kantor. Ta, eh, kantor. Uh, dia semacam punya ruangan khusus di rumahnya. Nah, istamir. Ba'da salatil asri, setelah salat asar. Nah. Zakaria. Kam amilan ya'malu fi masna'ikum nah. afwan. Kam amilan ya'malu fi masna'ikum. Nah. Kam berapa amilan berapa pekerja ya'malu yang bekerja fi masna'ikum yang bekerja di pabrik kalian. Masna'una laisa bikabir. Ya'malu fihi mi'atun wa khamsatun wa ishruna amilan wa muhandisani. Masna'una laisa bikabir. Pabrik kami tidaklah besar. Ya'malu fihi bekerja di dalamnya. Nah mi'atun wa khamsatun wa ishrun wa ishruna amilan. Nah. Bekerja di dalamnya 125 pekerja. Nah. Wa muhandisani dan dua orang insinyur. Nah, As-sa'atul an at-tasi'atu illa rubaan. wa ma raja'a abuka. As-sa'atul an jam sekarang menunjukkan at-tasi'atu illa rubaan jam 9 kurang 15. Nah. Wama raja abuka dan belum kembali bapakmu. La'allahu al-yawm mutaakhiran. Mungkin saja dia kembali hari ini terlambat. Nah. Nah, ahsan jazakallahu khair. Nah. Setelah uh, berbincang cukup lama dengan Zakaria dan Musa, tak terasa sudah menunjukkan jam 9. Padahal tadi Zakaria mengunjungi uh, rumah Hamid uh, dari kapan? Ba'da al fajr. Nah, menunggu ayahnya dari pasar, jam 9 sudah lewat tapi belum uh, illa rubaan, jam 9 kurang rubaan seperempat atau 15 menit. Nah, tapi belum kembali juga orang tuanya. La apa kata Musa? Seraya memberikan uzur, la'allahu yarji'ul yawma mutaakhiran. Uh, barangkali yarji'u dia kembali al yawm hari ini mutaakhiran terlambat. Nah. Nah, di sini mungkin sepertinya ada beberapa kalimat yang perlu dijelaskan. Uh, yang pertama yaitu berkaitan dengan uh, <clears throat> jam. Di sini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa untuk jam dia tidak menggunakan angka biasa yang uh, kita pakai untuk me mengungkapkan angka-angka atau bilangan. Contoh misalnya kita biasa menggunakan wahid, isnan, salasa, arba, dan seterusnya. Tapi untuk jam ini dia khusus menggunakan uh, al-adat at-tartibi. Al-adat at-tartibi, uh, bilangan yang menunjukkan urutan. Sehingga untuk wahid misalnya kita ganti menjadi al-awwal. Wahidun satu kita ganti menjadi al-awwal. Tapi untuk jam ada beberapa yang kita rubah menjadi al-adat at-tartibi ada beberapa yang tidak. Contoh untuk jam 1, bagaimana kita bilangnya? As-sa'atul awal apa saatul wahidah? Al-wahidah. Nah. Al-wahidah laisa al-ula. Unzur, saatul wahidah. Antum lihat di uh, baris kedua sebelum terakhir di halaman 69. saatul wahidah bonus. nisf. Nah, uh, tapi setelah kalimat uh, setelah angka satu berikutnya ikuti urutan. الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة التاسعة العاشرة kemudian الحادية عشرة kemudian الثانية عشرة semuanya setelah angka satu semuanya menggunakan al-adat at-tertibi dan mudah-mudahan kita akan menjelaskan pada kesempatan lain akan lebih rinci insyaallah Nah, kemudian di sini ada angka uh, untuk pertama kalinya keluar angka lebih daripada 100. Berapa di sini? 125. Nanti insya Allah pada uh, latihan yang kelima atau yang keenam akan dijelaskan nanti insya Allah ala adat wal ma'dud dari 21 sampai 30 insya Allah. Adapun yang seratusan kita akan bahas pada uh, kesempatan yang akan datang. Nah, Kemudian eh, masih berkaitan dengan jam. uh, <clears throat> jika kita ingin mengatakan jam satu tepat begini bilang ya ikhwan. Jam satu tepat, tidak kurang dan tidak lebih. Tamaman. As-sa'atul wahidah. Atau as-sa'atul wahidah tamaman, sahih. As-sa'atul itu tamaman. Kita bisa bilang as-sa'atul itu atau langsung saja uh, eh, kami sa'atul an kalau antum bertanya misalnya ya Aba Abdullah, kami sa'atul an, mana kami sa'atul an? Jam berapa sekarang? Jam berapa sekarang? Takul as-sa'atul wahidah au al-wahidah. Hmm. Bisa menggunakan langsung uh, al-wahidah saja hmm. atau antum uh, tambahkan dengan uh, keterangan as-sa'ah sebelumnya. Lalu ini ingin antum ingin menegaskan bahwa itu tepat jam 1. As-sa'atul wahidatu tamaman ya ustaz, misalnya. As-sa'atul wahidatu tamaman atau al-wahidatu tamaman. Nah, kalau kurang atau lebih, kalau lebih kita menggunakan wa. Lalu sebut angkanya berapa. Dan kita kenal dalam uh, bilangan pecahan itu, yang pertama kita kenal uh, angka ar-rubu'. Mana ar-rubu'? Seperempat. Seperempat. Dari kalimat arba'ah. Ar-rubu' seperempat. Kemudian kalau sudah lewat jam setengah jam, lewat 30 menit kita katakan an-nisfu. An-nisfu. Kalau eh, lewat 20 menit kita bilang lewat 20 menit. Asulusu. Hmm. Asulus. Mana asulus? Sepertiga. Sepertiga. Sepertiga dari 60 menit. Berapa jadinya? 20, 20 menit. Paham Tom? Jadi misalnya kita katakan uh, sekarang ini saja jam eh, uh, 8.30. Mata takulu ya kawan? Tanpa melihat bahwa itu jam 30 lebih, kita anggap jam setengah 9 pas. Bagaimana bilangnya? Kami saatul an? الساعة الثامنة الثامنة والنصف والنصف النص الثامنة والنصف والنصف أو التاسعة إلى النصف التاسعة إلا النصف أحسنت Nah, kalau ingin menunjukkan lewat maka kita gunakan waw, wa. Kalau ingin menunjukkan bahwa dia kurang, Maka gunakan apa tadi Ihsan? Eh, Illa. Abu Zuhri? Illa. Nah. Jadi sekarang kita bisa katakan juga eh, at-tasi'ah illa Anes, misalnya <laughs> anggap sekarang anggap sekarang yang setengah sepuluh pas misalnya kita katakan atasiah illa anesfu atau athamina wa Anes. Anda bisa gunakan salah satu dari keduanya fadal tidak uh, pilih nah bisa jam 8.30 atau jam 9 kurang 30 nah kilahuma uh, sahih insyaallah Nah, uh, ini yang berkaitan uh, penjelasan yang kiranya perlu dibahas pada dialog. Dan ya, untuk menunjukkan pagi nah. dan uh, <clears throat> malam Sahih. atau siangnya. Ahsant, ya. ahsant. Uh, misalnya kita bilang atau saatu sadisatu sobahan, misalnya. Hmm. Karena as-sadisa bisa jadi uh, masaan atau sobahan. Nah, kita katakan as-sadisatu misalnya uh, kami sa'atul an ya ikhwan, as-saminatu uh, masaan. الثامنة مساء نعم Nah, ليلا لا بس أنت pagi, Nah, Biasanya kita mengartikan dengan meja, Sir. Nah, maktab memang maksudnya maktab, kadang eh, satu tempat itu dinamakan dengan benda yang dominan di tempat itu. Maktab di sini tentu bukan berarti dia sedang di atas mejanya, bukan. Maksudnya dia berada di kantornya yang di situ biasanya kantor itu ada meja, ada kursi. Nah, nah ada beberapa tempat itu e, dalam bahasa Arab kadang dinamai dengan e, benda yang dominan ada di tempat itu. Nah, itu biasa dilakukan. Nah, taib. Nah, santai, jazakallah khair. kita baca sama-sama naqra jama'atan حتى يزيل النعاس ما شاء الله ما شاء الله طيب هيا أيوة اخوان استمع ثم كرر الدرس العاشر الدرس العاشر ذهب زكريا لزيارة حامد بعد صلاة الفجر ذهب زكريا لزيارة حامد بعد صلاة الفجر ولكنه ما وجده في البيت ولكنه ما وجده في البيت فقال لابنه موسى فقال لابنه موسى أين أبوك أين أبوك ذهب إلى السوق ذهب إلى السوق أيذهب إلى السوق كل يوم أيذهب إلى السوق كل يوم نعم يذهب دائما إلى السوق بعد صلاة الفجر نعم يذهب دائما إلى السوق بعد صلاة الفجر متى يرجع من السوق متى يرجع إلى السوق يرجع من السوق متى يرجع من السوق يرجع في الساعة السابعة يرجع في الساعة السابعة وأحيانا في الساعة الثامنة وأحيانا في الساعة الثامنة Antum bisa juga hilangkan kalimat as-sa'anya jadi yarji'u fi sabi'ah atau ya, أو أحيانا في الثامنة وهكذا نعم ماذا يفعل في البيت ماذا يفعل في البيت يقرأ الصحف ويسمع الأخبار من الإذاعة يقرأ الصحف ويسمع الأخبار من الإذاعة متى يذهب إلى المصنع متى يذهب إلى المصنع يذهب في الساعة التاسعة والنصف يذهب في الساعة التاسعة والنصف ومتى يرجع من هناك؟ ومتى يرجع من هناك يرجع في الساعة الواحدة والنصف أو الثانية يرجع في الساعة الواحدة والنصف أو الثانية نعم أيذهب إلى المصنع مرة أخرى بعد الظهر أيذهب إلى المصنع مرة أخرى بعد الظهر لا لا لا, يذهب بعد الظهر لا يذهب بعد الظهر يجلس هنا في مكتبه بعد صلاة العصر يجلس هنا في مكتبه بعد صلاة العصر نعم كم عاملا يعمل في مصنعكم كم عاملا يعمل في مصنعكم نعم sepertinya eh, Ahmad ini atau Hamid ini punya مصنع ما معنى مصنع يا اخوان؟ فابريك نعم مصنعنا ليس بكبير مصنعنا ليس بكبير يعمل فيه مئة وخمسة وعشرون عاملا ومهندسان يعمل فيه مئة وخمسة وعشرون عاملا ومهندسان نعم الساعة الآن التاسعة إلا ربعا الساعة الآن التاسعة إلا ربعا وما رجع أبوك وما رجع أبوك لعله يرجع اليوم متأخرا لعله يرجع اليوم متأخرا Nah, jadi kesimpulan di sini Ikhwan, apakah Zakaria bertemu dengan Hamid? Nah, belum. Sampai akhir dialog tadi belum bertemu dengan Hamid. Nah. المفردات إن شاء الله واضحة في أسئلة أو لا المفردات ada pertanyaan berkaitan dengan risalatanya? طيب نقرأ التدريب الأول مباشرة kita baca langsung latihan pertama latihan مجال القراءة آه إن شاء الله بعد هذا طيب. بعد بعد أن نقرأ التدريب الأول ثم نعطي الفرصة للمستمعين والمستمعات لقراءة آه النص إن شاء الله طيب آه تمارين ندخل الآن في التمارين التمرين الأول أجب عن الأسئلة الآتية ما معنى أجب؟ عن الأسئلة الآتية Ya. Eh, pertanyaan-pertanyaan uh, berikutnya. Kalau antum perhatikan, pertanyaan ke ke-8 pertanyaan setelah ini berkaitan dengan apa yang sudah kita baca tadi. Uh, kita coba tanpa melihat buku ya, kawan. Malahan ikut kutub. Hmm. Nah, alladhi yaftah al-kitab faqat ana. <laughs> Ana alladhi yaftah al-kitab wa antum tughlikuna al-kutub. Nah, antum di rumah juga ikhwan akhwat di rumah, coba uh, kita berlatih sekarang untuk menutup bukunya. Uh, mendengarkan soal dan menjawab. tanpa melihat buku. Kita berlatih itu sekarang. Nah. Uh, sebelumnya Anas wadih insyaallah. Wadih. Alhamdulillah. Baik, uh, soal awal. Muwajjah ilaikum jami'an. لزيارة من ذهب زكريا أنا أعيد السؤال مرتين لا أحد يجيب بعد إلا بعد أن أكرر مرتين فهمتم؟ فهمنا لزيارة من ذهب زكريا لزيارة من ذهب زكريا يلا يا إخوان ذهب زكريا لزيارة حامد نعم ذهب زكريا لزيارة حامد ما شاء الله أنتم ممتازون يا إخوان اثنان السؤال الثاني متى ذهب متى ذهب ذهب بعد صلاة الفجر ذهب بعد صلاة الفجر ما شاء الله ثلاثة أين يذهب حامد بعد صلاة الفجر؟ أين يذهب حامد بعد صلاة الفجر ذهب حامد بعد صلاة الفجر إلى السوق إلى السوق ما شاء الله أربعة السؤال الرابع متى يرجع من السوق متى يرجع من السوق يرجع من السوق بعد صلاة الفجر عصر في الساعة <laughs> الثامنة يرجع من في الساعة الثامنة ونصف وأحيانا في الساعة التاسعة وأحيانا في التاسعة صحيح يا إخوان؟ آه، للأسف هذا خطأ نعم آه، يرجو في الساعة السابعة وأحيانا الثامنة نعم. أنت تقول في الثامنة أو في التاسعة هذا زدت آه، ساعة واحدة نعم الزيادة هذه بدعة نعم <laughs> طيب رقم كام الآن؟ خمسة نعم خمسة آه، ماذا يفعل في البيت ماذا يفعل في البيت يا إخوان ماذا يفعل حامد في البيت يقرأ الصحف ويسمع الأخبار ما شاء الله نعم من الإذاعة أحسنت أجبت إجابة كاملة أحسنت بارك الله فيك وزادك الله سريعا طيب آمين ستة متى يذهب إلى المصنع متى يذهب إلى المصنع متى يا إخوان يذهب إلى المصنع في التاسعة والنصف يذهب إلى المصنع في التاسعة والنصف صحيح في, في عاشرة أو في العاشرة لا لا الجواب واحد فقط العاشرة في, في لا في التاسعة والنصف <laughs> <laughs> نعم يذهب إلى المصنع في في الساعة إيه؟ التاسعة والنصف نعم محاولة جيدة ممتاز ما شاء الله محاولة طيبة ما شاء الله بارك الله فيك على هذه المحاولة أه سبعة كم عاملا يعمل في مصنعه كم عاملا يعمل في مصنعه خمسة وعشرون ومئة مئة وخمسة وعشرون عاملا. ما شاء الله إجابة سريعة جدا ما شاء الله ومهندسان ومهندسة أحسنت لا لم نقبل الجواب نعم آه، عيد- نعيد مرة أخرى يا فندم الجواب آه، مئة إيه، مئة وخمسة وخمسة وعشرون وعشرون عاملا ومهندسان ومهندسان أحسنت نعم ثمانية ثامنة أجبنا ثمانية السؤال الثامن يقول كم مهندسا يعمل في مصنعي أجبنا السؤال الثاني نعم لا بس نعم طيب لا بس كم مهندسا يعمل في مصنعه كم مهندسا يعمل في مصنعه Muhandisan. مهندسان يعمل في مصنعه نعم نفتح المستمع يا أخي Terus selanjutnya kami berikan kesempatan untuk para pendengar roja di mana saja Anda berada untuk mengikuti kajian kita secara interaktif. Silakan Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021 823 6543. Baik, kita sudah ada satu penelpon. Iya, silakan dengan siapa? Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi dengan siapa di mana? Dengan Ahi Satria di Narogong. Baik. نعم كيف حالك أخ ستريا Alhamdulillah, khair Ustaz. ما شاء الله Pak Anta آه، khair, halo Ustaz. أنا بخير والحمد لله أيضا ما شاء الله بارك الله فيك Baik, Baik. طيب آه اقرأ يا ستريا اقرأ النص Nah, معك Dar- الكتاب طيب Nah, Mani kitab. Ustaz. نعم أحسنت معي الكتاب Mani Alkitab. ممتاز نعم Ad-Darsul Ashir. نعم ذهب زكريا في زيارة حامد بعد صلاة الفجر. نعم ترجم يا أخي Zakaria pergi untuk mengunjungi Hamid ba'da salatil fajri setelah salat fajar. ممتاز نعم Walakinnahu ma wajadahu fi fil baiti faqala libnihi Musa aina abuka. Nah. Akan tetapi walakin nahu akan tetapi dia tidak mendapatinya. Nah. Dia, tidak mendapatinya di dalam rumahnya. Nah. Baili. Sahih. Fakal alibnihi maka dia berkata kepada anaknya Musa. Anaknya siapa? Anaknya Hamid. Mumtaz. Nah. Anaknya Hamid bernama Musa. Ahsant. Aina abuka di mana bapakmu? Nah. Musa zahaba ila suqi Beliau pergi ke pasar. Nah, beliau telah pergi ke pasar. Hasan. Beliau telah pergi. Zakaria ayat habu ila suqi kullaumin. Nah. Apakah beliau pergi ke pasar setiap hari? Muntaz, nah. Musa, nam. habu daiman ila suki ba'da salatil fajri. Nah. Iya, beliau pergi Iya, beliau selalu pergi ke pasar ba'da al fajri setelah salat fajar. Mumtaz. Syukran ya Satria, Masya Allah. Antum belajar bahasa Arab di mana sebelumnya? Ana uh, setelah dengar ini saat alhamdulillah ana masuk mahat Ustaz. masuk mahat ini anta an terus? Al-an ana terus di di ini saat Bambu Apus. Uh, eh, ma'had ya ini? Nah, Ma'ruf Masya Allah, Barakallahu Fik Barakallahu. Syukran ah Satria, jazakallah khair. Ah, ana dapat tanya Ustaz. Eh, taib, labas. Nah, fadal. Uh, ah. untuk yang apa jam itu yang setelah wa itu dia mengikuti sebelumnya saja ya? nggak apa namanya ah, untuk harokatnya dia mu'rob saja ya? nah setelah wow untuk jam maka dia nah. ma'tufun ala sebelumnya ma'tuf bersambung uh, dari kalimat sebelumnya sehingga harokatnya mengikuti kalimat sebelumnya ah, untuk yang terus kalau untuk ilah itu selalu rupi itu saja ya? masuk pesat Nggak ada ilah. آه معنا آه نعم صحيح setelah إلا dia منصوب صحيح أحسنت بارك الله فيك ما شاء الله أنتم ملاحظة ممتازة نعم جيد Nah, itu, itu aja Ustaz. Syukur طيب Ustaz. عفوا Jazakallah khair. وإياكم Ya, Assalamualaikum. السلام ورحمة الله وبركاته Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair pada Akh Satria di Narogong. Dan kita berikan kesempatan yang kedua bagi para pendengar yang lain. Anda bisa menghubungi kami di belakang Akh Satria di 0218236543. Tafadhol. Dan untuk pertanyaan pesan singkat, silahkan yang bisa layangkan di 0819 896543. Baik, silahkan dengan siapa di mana? Dengan Kak Kursin. Cilincing. Baik, nah. Nah, kefaluk Ah Kursin. Alhamdulillah khair. Masya Allah. Ah Kursin, fadl. Antum baca dari Musa. Uh, eh, kalimat uh, Zakaria. Mata yarji'u minas suq. زكريا نعم متى يرجع من السوق نعم موسى يرجع في الساعة السابعة أنت أنت وأحيانا ترجم أولا يا أخ كرسين نعم ترجع من متى يرجع من السوق kapan kamu kapan dia kapan dia pulang dari pasar نعم يرجع في الساعة السابعة wa ahyanan fi sa'ati saminati. Nah. Ia pulang pada jam 7. Nah. Dan kadang-kadang pada jam 8. Ahsant. Zakaria, "Maza yaf'alu fil bait?" Apa yang dikerjakan dirinya di dalam rumah? Nah, apa yang dia kerjakan di rumah? Nah. Yaqra'u as-suhufa wa yasma'u al-akhbara min al-iza'ah. Nah dia membaca membaca koran nah. dan mendengarkan kabar-kabar dari radio. Mumtaz, ahsan. Nah, istamir. Zakaria. Mata ya sabu ilal masnai. Kapan dia pergi ke pabrik? Nah. Musa. ya fi sa'ati sa'ati wa nisfi. Sekali lagi ah Kursin. ya sabu, fi sa'ati Tasiati. Tasiati wa nah. nisfi. Mumtaz. Nah. Dia pergi pada jam 9 lebih. Jam 9? Jam 9. Lebih berapa? Lebih, lebih berapa? Anes lebih berapa ini? Lebih setengah dari jam. lebih dari per 30 menit. Nah, setengah jam. Sahih. Ahsan. Nah, syukran Akursin. Ada pertanyaan? Nah. La, tayyib. Syukran akh. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Tayyib. Jazakallah khair pada Ahkursin di Cilincing dan masih kita berikan kesempatan kembali untuk penelpon yang ketiga. Fafalol di belakang Ahkursin dan Akhi Satria Anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Tapi masih pelajaran yang ke-10 dan tamrin yang pertama. Silahkan bagi para pendengar roja untuk menghubungi kami di line telepon 0218236543. Taib silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi dengan Um Ihsan di Keranggan. Nah, Tayyip. أم إحسان نعم ف... نعم كيف حالك يا أم إحسان Alhamdulillah bikhair. ما شاء الله تفضل Kaifa halukum Ustaz? الحمد لله أنا بخير والحمد لله أيضا نعم تفضلي Zakaria Ustaz. نعم Zakaria, Nah. wa mata <clears throat> yarji'u min hunaka? نعم Dan kapan dia kembali? Dan kapan dia kembali dari sana? نعم dari sana ini dari dari mana Ah, dari أم إحسان Al-Masna, Al-Ma- Eh, Musa yarji'u fi sa'ati yarji'u fi sa'ati al-wahida wan awis awis tsaniyah. Nah. Yarji'u dia kembali fi sa'ati al-wahida wan pada jam 1 lebih 30. Nah. Awi, awis tsaniyah atau jam 2. Mumtaz. Nah. Zakaria ayadhhabu ilal masna' marratan ukhra ba'da dhuhri? Nah ayadhabu ilal masna'i apakah dia ke pabrik <clears throat> marotan ukhra setiap hari ya? Nah, apakah dia pergi ke pabrik pabrik marotan ukhra sekali lagi? Sekali lagi ba'da zuhri nah. setelah sholat zuhur. Nah, nah artinya tadi uh, Hamid uh, pulang zuhur lalu sholat istirahat. Apakah kembali lagi dia setelah sholat zuhur itu? Nah, itu maksudnya. Nah. Satu lagi, Fadal, uh, eh, Muisan. Nah, la yadhhabu ba'da zuhri yajlisu huna fi maktabihi fi maktabihi ba'da salatil asr. Naam. La tidak bukan uh, tidak la yadhhabu dia tidak kembali ba'da zuhri setelah, tidak pergi dia tidak pergi ba'da zuhri setelah salat zuhur. Naam. Ia jeli suhuna dia duduk di sini di maktabihi di di perpustakaan dia di ruangan, di ruangan khususnya oh, di ruangan. ruangannya di ruangan mas nah ah ba'da sholat asar setelah sholat asar nah syukran Ummu Ihsan ada pertanyaan eh, belum Ustaz. Tayyib jazakallahu khair. Barakallahu fiikum. Syukur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan satu penelpon kembali satu kesempatan bagi para pendengar roja di line telepon 0218236543 di belakang Umu Ihsan silahkan di 0218236543 masih tamrin yang pertama di halaman 70 pelajaran yang kedua ini silahkan iya halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah dengan siapa Umu di mana Umu Afifah di Bekasi nah nah ya Umu Afifah ada bukunya Umu Afifah ada nah fadhal Kam amilan Pak Kam amilan malu fi masna'ikum? Mumtaz, nah. Berapa pekerja yang bekerja di pabrik kalian? Nah. Masna'una laisa ikabirin Nah. Di pabrik kami, pabrik kami tidak besar. Nah. ya malu fi mi'atun wa khumsatun wa ishruna amilan muhandisani. Nah. bekerja di dalamnya 125 pekerja dan dua orang insinyur. Sahih, nah. As-sa'atul an at-tasi'atu ila ruba'an. Nah. Sekarang jam 9 kurang seperempat. Sahih, nah. Wama roja'a abuka Wama roja'a abuka Dan Belum kembali Dan bapakmu belum kembali Naam sahih hmm. La'allahu yarji'ul Yauma muta'akhiron Muta'akhiron Iya La'allahu <clears throat> yarji'ul yauma muta'akhiron Naam Barangkali dia pulang terlambat hari ini. نعم نعم شكرا يا أم أفيفة جزاك الله خير Wa iyyakum. Barakallah. Assalamualaikum. وعليكم السلام ورحمة الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نعم نأخذ راحة أولا ثم نستمر بعد راحة Baik, pendengar rajin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan rehat sejenak dan jangan kemana-mana tetap di 756 AM dalam kajian bahasa Arab untuk pemula. Kita akan rehat sejenak dan kita akan kembali setelah kita simak beberapa jeda berikut ini. Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian. ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون Hiduplah sesuka hatimu, tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, Malaikat maut tepat berada di atas kepalamu, hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri menerang melawan sakit, lalu nyawamu diangkat ke langit sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu. Roja Radio Dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah Lidzakirina wadzakirah tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat Kami telah meninggalkan sholat. kamu ke dalam neraka sakor. Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma wa alaih. Ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya. Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang kelima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik yaitu salat isya dan salat fajar. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rob kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan. Roja Radio Dakwah Alusinawal Jamaah. Lidzakirina wadzakirat. نور من القرآن قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد رجاء راديو دعوة أهل السنة والجماعة للذاكرين والذاكرة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Pendengar ujian dirahmati Allah Subhanahu wa taala kembali bersama Anda dalam kajian ilmiah Bimbingan bahasa Arab untuk pemula pada kesempatan malam ini Dan kita lanjutkan kembali dalam pelajaran ke-10 Di jilid yang kedua dari pelajaran kita Darusulullah Al-Arabiyyah li ghairi nafiqina biha Bagi anda yang baru bergabung bersama kami silahkan anda bisa membuka di halaman 70 ya di halaman 70 dan 71. Kepada Ustaz Hamzah kita persilakan Faidah Fadl Mashkura. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Uh, الآن نواصل <clears throat> uh, eh, at Kita lanjutkan masuk ke latihan kedua. Yaqul huna disebutkan di sini sahih ma yali. Sahih kata kerja perintah fi'il amr dari kata kerja sahaha yusahihu. Kata perintahnya sahih. Apa mana sahih? Koreksi atau benarkan. Nah, sahih, benarkan atau koreksi ma yali apa yang berikut ini. Nah, sahih mayali koreksi atau benarkan apa yang berikut ini. Artinya bisa jadi kalimatnya salah eh, maka diperbaiki. Nah, fahimtum? Nah, نبدأ من الإخوة في استوديو ثم آه، نفتح المجال للمستمعين والمستمعات. تفضل يا أخي الكريم من يبدأ أبو عبد الله ولا أبو أبو زهري؟ زهري. أبو زهري ما شاء الله تفضل يا أبو زهري. واحد حامد ابن موسى نعم. صحيح أو خطأ هذا؟ خطأ خطأ طيب صحيح. حامد أبو موسى حامد أبو موسى صحيح. نعم حامد أبو موسى. نعم bukan ابن موسى أحسنت يا أخي بارك الله فيك. تفضل يا إذا أبا مريم. ثانيا نعم. يذهب حامد إلى السوق أحيانا نعم. Hamid pergi ke pasar kadang-kadang نعم صحيح أو خطأ؟ khata خطأ نعم صحيح يذهب حامد إلى السوق دائما ممتاز دائما نعم ليس أحيانا نعم استعيد استعيد يا أبا عبد الله ثلاثة نعم يذهب حامد يذهب حامد حامد يذهب حامد إلى الم... إلى المصنع في الساعة الثامنة ونصف في الساعة نعم خطأ خطأ الصحيح يذهب آه التاسعة التاسعة والنصف في الساعة التاسعة والنصف صحيح ليس الثامنة والنصف tapi التاسعة والنصف أحسنت يا أخي بارك الله فيك طيب نعود إلى آه، أبا زهري خمسة طيب خمسة آه، عفوا أربعة أربعة يذهب حامد إلى المصنع بعد صلاة الظهر أيضا نعم حامد pergi ke pabrik setelah salat zuhur. Ahsant. صحيح sahih al-khata. خطأ خطأ صحيح لا يذهب إلى المصنع بعد صلاة الظهر نعم لا يذهب بكن يذهب تبي لا يذهب أحسن بارك الله فيك خمسة يا أبا مريم يجلس في البيت بعد صلاة العصر نعم حميد duduk di rumah setelah صلاة asar setelah salat asar ahsant صحيح أو خطأ خطأ خطأ نعم متأكد أكيد طيب إذا صحيح يجلس في مكتبه بعد صلاة العصر يجلس في مكتبه بعد صلاة صحيح أحسنت إذا ليس في البيت وإنما في لا مكتب في داخل البيت <laughs> آه تمام في مكتبه يعني في في داخل البيت لا آه، المكتب في خارج البيت آه، أحسنت تعويض أحسنت خلاص جاي أحسنت طيب آه، ستة الأخير ستة نعم مصنع حامل كبير خطأ خطأ طيب أصحي إيه، مصنع حامد ليس بكبير ليس بكبير صحيح أحسنت مصنع حامد ليس بكبير أو نعم. ليس كبيرا المكتب يعني في المصنع إيه، لعله المكتب هنا لعله في المصنع ليس في البيت لكنه يقول هنا لا لا يذهب إلى المصنع مرة أخرى نعم. هنا يقول يجلس في مكتبه في البيت في البيت ها؟ في البيت لكن هنا يقول يذهبها آه، يجلس في البيت بعد صلاة العصر أليس هذا صحيح؟ لا ربما يعني أمام البيت يعني أمام البيت نعم لعله جيد هذا احتمال احتمال يعني في احتمالات كثيرة لا بأس نعم على كل حال نؤتي نتيجة نؤتي نتيجة لا بأس صحيح إذا نعم طيب آه، لعلنا نفتح المجال للمستمع أولا يا أخ أبو طيب. زهري Kami berikan kesempatan kembali untuk pendengar Roja di kesempatan yang kedua ini untuk menjawab pertanyaan. Anda silahkan <clears throat> menjawab sahih atau khata dari tamrin yang kedua di halaman 71. Tamrin yang kedua halaman 71. Silahkan di line telepon 6543. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ummu di mana? Ummu Anisa di Bekasi. Baik. Naam, Masya Allah. Fadal Ummu Anisa, tafadhali. Kemarin Uh, eh, dari tamrin al-awal, Ummu Anisa. Eh, iya. Nah. Wahid. Nah. ziyarati man zahaba Zakaria. Nah. Untuk menjenguk siapa Zakaria pergi? Sahih, nah. Zahaba Zakaria li ziyarati Hamidin. Naam. Zakaria pergi untuk menjenguk Hamid. Sahih. Naam. Itnan. Itnan. Mata zahaba? Kapan naam. pergi? Sahih. Naam. Zahaba Hamidin ba'da salatil fajri. Zahaba Hamidin wala zahaba Hamidun? Oh, Hamidun. Naam, zahaba Hamidun. Hamid pergi sesudah salat fajar. Sahih. Naam. Salasa. Aina yazhabu Hamidun ba'da sholatil fajri? Di mana pergi Hamid setelah sholat fajri? Sholat fajar, nah. Sholat fajar. Ba'da sholatil fajri Hamidin yazhabu ila suki. Nah, ba'da sholatil fajri yazhabu Hamidun ila? Ila suki. Sahih, nah. Arba'ah al-akhir. Arba'ah. Mata yarji'u minas suki? Yarji'u minas suki fi sa'ati sabi'ati. في الساعة السابعة صحيح Sahih. في الساعة السابعة وأحيانا في الساعة الثامنة Oh iya. نعم ada kejelasan lagi itu Wa وأحيانا ahyanan fi sa'ati saminah. صحيح نعم نعم شكرا أم أنسة ada pertanyaan Ustaz. أم أنسة Cukup Ustaz. طيب جزاك الله خير Assalamualaikum بارك الله. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, jazakallah khair kepada Ummu Anissa, Kita berikan kesempatan kembali di belakang Ummu Anissa, Silahkan. Di 0218236543. Baik, pendengar ikhwan atau akhwat, tafadhol. Masih di tamrin yang kedua di halaman 71, pelajaran yang ke-10. Baik, kita terima kembali. Iya, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana? Ummu Aksan di Bekasi. Baik. tadi Ummu Ihsan eh, terus apa Ummu Anisa tadi nah misalnya Ummu Ahsan تفضلي أم أحسن Arba'ah ya Ustaz. رقم Arba'ah. خمسة Khamsah. نعم خمسة التدريب الأول التمرين الأول رقم خمسة نعم Maza yaf'alu fil baiti. نعم Apa yang dilakukan di rumah نعم eh, fil bait Hmm. Yaf'alu fil baiti. Enggak, langsung saja. Ya jelisu oh. misalnya. Ya yaqra'u ya, suhufa wa nah. yasma'ul akhbara minal ida'ati. Sahih. Naam, ahsant. Naam, Sita. Sita mata yazhabu ilal masna'i. Nah. Apa yang mata? Mana mata? Kapan, nah. kapan keluar dari uh, masna'i pabrik Hmm. pabrik ya. Kapan pergi ke Masna? Kapan pergi ke pabrik? Kapan pergi ke pabrik? Nah. Uh, ya sabu ilal masnai ba'da sholatul sholatul paj uh, eh, duhri ya. Ba'da sholatul duhri? Yakin? Kamu Ahsan? Pergi ke Masna setelah zuhur. Pergi ke pabrik setelah zuhur. Oh, uh, lihat lihat halaman 69. Yadhabu nah. ba'da zuhri. Yadhabu siati sa'ati wa nisfi. Hmm. Lihat dialog antara Zakari dan Musa baris keempat atau kelima umum oh, no. di akhir. Ya dahabu fisa atita tasi'ah wa nisfi. Nah, jadi jawaban yang benar adalah fisa atita siati nisfi. wa nisfi. Nah. Hakada, begitu jawabannya Om Hasan. Paham Om Hasan? Paham? Taib. Nah. Terakhir, uh, Afwan, masih dua soal lagi. Sab'ah thumma thamaniyah. Hmm. Sab'ah dulu. Sab'ah sama amilan malu fil fi masna fil masna fi masna'ihi fi masna'ihi. Naam. Berapa pekerja yang bekerja di uh, pabriknya? Sahih. Uh, eh, malu fi, fi malu fi masna ihi uh, ada seratus. Eh, bila bila bila Arabia ya? mi'atun mi'atu wa wa mi'atun wa khoms wa, wa khomsatun wa isruna amilan sahih nah sahih nah terakhir sama. tamannya lah yang kamu hadis kamu hadisa pamuhandisa yang malu kamuhandisan. nah yang malu fi masna ihi nah uh, eh, muhandisani muhandisani sahih uh, ah, muhandisani ada dua insinyur ada dua insinyur Syukur iya. sahih syukuran Hasan ada pertanyaan Umu Hasan iya Ustaz ini kok ada yakra'u <laughs> ada ya ya semua itu bagaimana Ustaz ada yang mana Umu ada yakra'u lalu Ya uh, ya uh, yarjiu yadhabu gitu. Oh ya ya ya Ya baik uh, baik baik. Ya itu aja muasan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair kepada Mu Ahsan. Ya. ya. nah. dijawab dulu. Nah, tadi Mu Ahsan menanyakan e, maksudnya adalah mengapa di sini banyak beberapa kata kerja yang bentuknya berbeda dengan yang sebelumnya. Hmm. Sekarang kita banyak lihat di sini e, kata kerjanya kata kerja bentuk e, al-mudhari, bentuk al-mudhari. Biasanya eh, kita pakai al-madhi biasanya. Uh, tapi di di adarsul asyir ini hampir uh, seluruhnya tidak tidak semuanya tapi hampir semuanya menggunakan uh, fi'lu uh, al-mudhari, kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang atau yang akan uh, datang. Dan nanti insyaallah akan dibahas lebih lanjut pada latihan ketiga insyaallah setelah ini. Nah, setelah kita memberikan kesempatan pada mustami' wa mustami'at untuk menjawab uh, latihan-latihan, setelah itu kita akan masuk ke latihan ketiga untuk dibahas lebih lanjut. Nah. Baik. Selanjutnya kita berikan kesempatan kembali untuk pendengar Roja di line telepon 0218236543. Silahkan, masih di tamrin yang kedua di halaman 71. Tafadhol. Ya, silahkan. Halo. Afwan terputus, kembali kami berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Dan untuk pertanyaan pesan singkat silakan Anda bisa layangkan di 021 Afwan di 0819896543. 896543. kita berikan kesempatan yang berikutnya di line telepon 0218236543. Ya, halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak di mana? dengan Abdul Wahid di Ciganjur. Insyaallah. Pak Abdul Wahid? Alhamdulillah. Masya Allah. Bikhairin ya Ustaz. Masya Allah. ya Ustaz. Wa ana bikhair alhamdulillah aidan. Masya Allah. Fadal Pak Abdul Wahid. Iya. Sekarang latihan kedua Pak Abdul Wahid. Nah, iya. fadal. Wahid. Nah. Hamidub, uh, eh, Hamidun ibnu Musa. Nah. Khata. Khata, sahih. Yeah yang sahih Musa ibnu Hamidin Mumtaz. Musa ibnu Hamidin Hamidin mumtaz. atau Terbalik. Hamidun Abu Musa Mumtaz. Barakallahu fiik. Nah. وإياكم Ithnan. آه، اثنان يذهب حامد إلى السوق أحيانا نعم. خطأ Khata sahih. يذهب حامد إلى السوق دائما نعم ليس أحيانا لكنه دائما ممتاز نعم آه، ثلاثة ثلاثة يذهب حامد إلى المصنع fisaatis taminati wan niswi. Nah. Khata. Khata. Sahih. Yang sahih, eh, sahih yadhabu Hamidun ilal masna'i eh, Fisaati Fisaati Tasiati wan niswi Sahih Bukan al-thaminah Tapi al-tasiah Nah. Terus Pak Abu Wahid uh, 4, 5, 6 Sekaligus iya. labas Arba Yadhabu Hamidun إلى المصنع بعد صلاة الزور أيضا نعم آه، خطأ نعم هذا خطأ نعم الصحيح آه، صحيح لا يذهب حامد إلى المصنع بعد صلاة الظهر أيضا نعم ممتاز نعم خمسة آه، خمسة يجلس في البيت بعد صلاة العصر نعم خطأ صحيح يجلس في في مكة في مكتبه في مكتبه بعد صلاة العصر بعد صلاة العصر ممتاز نعم, نعم. ستة ستة مصنع حامد كبير نعم آه، خطأ خطأ نعم الصحيح مصنع حامد ليس بكبير مصنع حامد ليس بكبير ليس بكبير نعم نعم شكرا Pak عبد الله عفوا جزاك الله خير بارك الله فيك وإياكم السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Taib, jazakallah khair pada Pak Abdul Wahid di Ciganjur. Taib, kita berikan untuk Nah, intahina min uh, eh, ikrat tamrinat. Kita selesai membaca latihan-latihan. Alaan kita masuk ke yang ketiga, sah. At-tamrin Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya latihan ketiga ini bukan soal. Nah, hanya ada yang perlu diperhatikan di sini. Uh, disebutkan di sini ta'ammalil amthilatal atiyata. Ta'ammalil amthilata al-atiyata. Perhatikanlah contoh-contoh berikut. Nah, di sini antum lihat ada dua daftar eh, contoh-contoh. Uh, uh, ada di sini keterangannya al-madhi. Lalu di sampingnya ada keterangan al-mudhari'. Uh, ma mana al-madhi ya, ikhwan? Yang lampau, Ustaz. Al-madhi dari segi bahasa artinya yang sudah lewat, yang sudah lampau. Adapun al-mudhari' Artinya yang sekarang, yang sekarang atau yang akan datang. Akan datang. Nah, uh, di sini uh, yang dimaksud dengan kalimat al-madi al-mudhari uh, di sini maksudnya adalah di bawahnya ada uh, daftar kata kerja, kata-kata kerja yang sesuai dengan keterangan di atasnya. Al-madi maka nanti di bawahnya kita akan lihat kata kerja, kata-kata kerja yang uh, menunjukkan waktu sudah lampau. Kemudian di, di keterangan al-mudhari'u akan ada beberapa contoh daripada beberapa kata kerja yang menunjukkan waktunya sedang atau akan dilakukan. Kita lihat terlebih dahulu uh, daftar uh, kata kerja di al-madhi yang lampau. Uh, wahid Zahaba aliyun ilal madrasati amsi. Zahaba <clears throat> aliyun, mana Zahaba aliyun ikhwan? Ali telah pergi. Ali telah pergi. Nah, antum lihat terjemahannya barusan tadi. Kita terjemahkan telah pergi. Nah, karena zahaba di sini uh, kata kerja yang menunjukkan waktu sudah lampau. Al-fi'lu uh, al-madhi. Nah, zahaba Aliun ilal madrasati amsi. Ali telah pergi ke sekolah amsi. Hmm, di sini juga ada keterangan waktunya. Amsi. Kapan ya, Amsi? Kemarin. Kemarin. Sekarang antum lihat di uh, sebelahnya. Di sebelahnya uh, kata kerja bentuk mudhari. Mana mudhari? Sekarang, Sekarang atau yang akan datang. Lihat perubahan dari zahaba menjadi apa? Antum lihat yadhhabu Aliyun ilal madrasati kulla yawmin. Apa yang terjadi di kalimat zahaba yang ada di daftar al-madhi ya kawan? Ketika masuk ke al-mudhari maka dia berubah. Ada tambahan satu kata di depannya, yadhhabu. Yadhabu. Tambahan apa di sini? Huruf ya. Huruf ya. Yadhabu ya di depan sini di depan uh, di depan kata kerja ini akan berubah-ubah tergantung dari pada domirnya. Di sini karena domirnya adalah huwa maka ya yadhabu. Yadhabu Aliun ilal madrasati kulla yaumin. Bagaimana terjemahannya ya Aba Maryam? Ali sedang pergi. Nah, atau akan, akan pergi. pergi. Nah ke sekolah setiap hari. Nah, jadi di sini al-mudhari seakan-akan juga untuk menunjukkan waktu yang um, rutinitas. Istimrar. Istimrar. Nah, jadi kita menggunakan film mudhari ini untuk yang sedang dilakukan dan rutin terus dilakukan atau nanti uh, yang akan dilakukan. Nah, ini uh, al-mudhari. Antum lihat perubahannya dari dhahaba menjadi yadhhab. Perubahan seperti ini harus dihafal. Perubahan dari al-madhi menjadi al-mudhari ini harus dihafal. Zahaba maka perubahannya ketika masuk ke al-mudhari yadhabu. Tidak ada yang mengatakan zahaba lalu menjadi yadhibi atau yadhibu atau yadhubu. La, yang benar adalah yadhabu. Nomor isnan, rakam isnan alan. Nomor dua. Qara'a Ismailul Qur'ana. Qara'a Ismailu Al-Qur'an. Mana qara'a? Telah membaca. Telah membaca. Ismail telah membaca Al-Quran. Lihat, Qara'a. Fi'lu al-fi'lu al-madhi, kata kerja bentuk lampau, telah, telah membaca. Ketika dirubah menjadi al-mudhari, antum lihat yaqra'u Ismailul Qur'an ba'da salatil fajri kulla yaumin. Yaqra'u Ismailul Qur'an, Ismail uh, sedang dan terus membaca Al-Qur'an ba'da salatil fajri setelah salat subuh kulla yaum setiap harinya. Lihat perubahannya. Qara'a yaqra'u. Taib nomor tiga. Salasa. Ghasalar rajulu sayyaratahu. Ghasalar rajulu sayyaratahu. Laki-laki itu ghasala telah mencuci sayyaratahu mobilnya. Hmm. Mengapa sayyaratahu ya ikhwan? Kenapa bukan sayyaratuhu atau sayyaratihi? Maf'ulun B. mansub. Nah. Ghasala telah mencuci. Sekarang lihat perubahannya di al-mudhari yaghsilur rajulu sayyaratahu kulla usbu'in. Yaghsilu. Mana yaghsilu? Mencuci. Sedang. Sedang mencuci atau Sedang. akan mencuci atau selalu. Terus atau terus selalu uh, mencuci. Hmm. Ar-rajulu laki-laki sayyaratahu mobilnya kulla usbu setiap pekan. Nah. Jadi kesimpulan daripada at-tamrin ats ini eh, di sini ada penjelasan tentang dua macam kata kerja ada kata kerja yang berbentuk al-madi, kata kerja yang yang maksudnya e, menunjukkan waktu sudah lampau. Ada kata kerja al-mudhari yang menunjukkan waktunya sedang atau akan atau terus-menerus dilakukan. Nah, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas lebih lanjut. Malam ini sudah cukup, sampai sini dulu. Uh, tapi jika ada pertanyaan dari SMS mungkin dipersilakan. Nah. Baik, pendengar kita akan angkat beberapa pertanyaan yang sudah masuk via pesan singkat Taib. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikum ya Ustaz. Bagaimana membedakan pukul 1 siang dengan pukul 1 dini hari Ustaz? Jazakallah khair dari Abu nah. Abdullah nah. di Kalbar. Sahih, nah. Jawa ya. Kalimantan Barat. Nah. Ya, sebagaimana sudah kita jelaskan tadi, eh, setelah kita sebutkan angkanya, kita sebutkan waktunya. Jadi bagaimana ikhwan? Sila siapa yang bisa menjawab? Subahan. Eh, as-sa'atul wahidatu. Subahan. Kalau dini hari, saatul wahidatu sabahan sahih au lailan tapi kalau uh, siang saatul wahidatu naharan zuhuran au naharan la basna jadi angkanya tetap sama hanya saja keterangan waktunya setelah itu apakah lail atau masa atau sabah atau duha atau uh, al-asr dan begitu seterusnya. Baik. Nah, Allah Kembali kita angkat dari pertanyaan dari Abdurrahman di Bekasi. Bagaimana membedakan huruf ma istifham dengan ma nafiyah Ustaz? Apakah ada ciri-ciri khusus? Ma istifham dengan ma nafiyah. Naam. jaid ada soal jaid Ini soal yang bagus. Naam. Kita ketahui dari siyakul jumlah. Kita ketahui dari siyakul jumlah. Mana siyakul jumlah? Konteks kalimat. Dari konteks kalimatnya. Konteks kalimatnya yang, yang nanti akan me menjelaskan kepada kita apakah dia ma nafiyah atau ma uh, apa tadi? Nafiah dengan ma al-istifhamiyah. Ma juga bisa berarti al-mausulah dan bisa juga ma al-masdariyah dan begitu seterusnya. Nanti insyaallah akan dibahas pada babnya. Sekali lagi jawabannya adalah tergantung daripada uh, konteks kalimatnya. Dan itu bisa kita pahami jika kita paham makna kalimat setelahnya. Maka dengan memahami kata kata-kata atau makna daripada kata-kata setelah ma, maka akan memberikan kepada kita kejelasan apakah dia almas uh, apakah dia istifhamiyah atau yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kembali kita angkat dari pertanyaan pendengar Roja. Baik. Ada pendengar kita di Citayam pada khiwar kenapa disebutkan kula yaumin bukan kulu yaumin? Kula dia mansubun eh, dia mansub dengan fathah karena dia menunjukkan zarf zaman. Nah, menunjukkan waktu, eh, menunjukkan keterangan waktu. Nah, biasanya keterangan waktu itu biasanya mansubun. Hmm. Nah, wallahu a'lam bissawab. Tapi Penjelasan zarfnya nanti insyaallah akan disampaikan uh, pada babnya. Nah, Cukup panjang dan kita angkat kembali dari uh, Sabir di Canda Jakarta Timur Set bagaimana cara yang efektif untuk belajar bahasa Arab? Uh, pertama uh, jika antum ingin mahir dalam bahasa Arab tentu saja uh, perlu waktu yang lama. Uh, apalagi jika ingin antum ingin uh, menguasai bahasa itu dari uh, berbagai seginya, baik muhadatsah, maupun kiraah maupun istima' dan juga uh, eh, kiraah. Uh, eh, dan tentu dengan metode yang tepat dan uh, sekarang ini banyak sekali metode-metode yang berkembang dalam pelajaran bahasa Arab. Tapi wallahu alam yang yang ana pribadi lihat sampai saat ini adalah bahwa bagi antum pemula dalam belajar bahasa Arab maka uh, dimulai dari buku seperti yang kita pegang ini. Buku Durusul Lughatil Arabiyah atau buku-buku lain yang manhajnya sama seperti buku Durusul Lughatil Arabiyah dia memulai dengan uh, memperhatikan uh, pembekalan terhadap mufradat terlebih dahulu, pembekalan terhadap kosakata, kemudian uh, di situ memperhatikan uh, at-tadarruj dalam belajar uh, bertahap dari yang mudah menuju yang sulit. kemudian setelah itu setelah kita di dibekali dengan uh, bekal yang cukup Kemudian kita masuk ke yang lebih sulit yaitu kita mulai mempelajari bagaimana kaidah-kaidah nahwu dan kaidah-kaidah as-sarf. Nah, sekali lagi buku-buku alhamdulillah banyak tersebar e, pembelajaran bahasa Arab ini. Antum bisa bisa lihat misalnya buku Durusul Lughatil Arabiyah yang kita punya. Kemudian buku e, misalnya Al-Arabiyatul Nashin, kemudian ada buku Silsilatul Ta'limil Lughatil Arabiyah. Kemudian ada juga buku uh, eh, Al-Arabi itu Baina Yadika dan banyak sekali buku-buku yang tersebar. Antum bisa pilih salah satunya. Uh, tentu saja uh, belajar bahasa ini perlu perlu semacam bimbingan langsung dari seorang guru. Uh, karena banyak hal yang perlu di, di, didapatkan dari guru itu dan tidak bisa belajar sendirian. Uh, demikian, Allah alam Bismillah. Taib. Dan ini juga merupakan jawaban dari pertanyaan yang sama dari Putra Pohan di Depok. Nah. Jazakallah khair. Kemudian pertanyaan kembali uh, Pada kalimat pertama pelajaran 10 Posisi Hamidin sebagai apa Ustaz? Yang mana? Di di Hamidin nah. di Hamidin Hamidin mengapa di sini majrur ya ikhwan? Di sini dia majrur Apa sebabnya ikhwan? Mudhafun ilaih Mudhafun ilaih Nah Taib nakfi insyaAllah Taib uh, eh, Demikian bisa kita bahas pada kesempatan malam ini Jika benar maka datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan jika salah datang dari saya dan dari syaitan dan saya memohon ampunan atas segala kesalahan subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh